بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت إيماننا وثبت قلوبنا على دينك وإنا نعوذ بك يا ربنا من الزيغ والضلال والبدعة والشرك اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين طول أعمارنا يا ربنا مع الطاعة والصحة والعافية ومع السلامة من الزلات والفتنة ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد setelah kita membaca kitab Ummul Barohin sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang beberapa permasalahan akidah yang harus wajib untuk kita hadirkan di masa-masa sekarang ini sebab kaidahnya sederhana bahwa Segala hal yang ada sangkut pautnya dengan kesesatan harus segera dikembalikan. Maka hukum mengembalikan adalah wajib, kalau tidak akan semakin tersebar kesesatan. Dan akhirnya tanpa dirasa keimanan hamba-hamba Allah berpindah, berubah. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Termasuk yang dilakukan oleh Imam Abdul Hasan al-Ash'ari dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga menyebutkan Kalau tidak ada permasalahan akidah Tentu pembahasan, pembahasan akidah yang pelik itu tidak diperlukan Akan tapi di saat munculnya ahli zaih wa dolal Di saat banyak orang-orang sesat berbicara Membawa berita-berita kesesatan Maka saat itu wajib bagi ahli hak untuk menjelaskannya Kalau tidak maka orang awam pun akan kebawa kepada ketersasatan tersebut. Sehingga begitulah yang dilakukan oleh semacam Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan gencarnya memerangi kesesatan-kesesatan kaum Mu'tazilah waktu itu. Dan ini kisah berlalu sehingga seperti sejarah akidah yang memang kita harus mengetahui dan meyakini akan tapi dialog dengan Mu'tazilah saat ini sudah hampir tidak ada kecuali beberapa daerah seperti yang ada di Yaman Utara hari ini masih ada kaum Mu'tazilah yang banyak dianut oleh kaum Zaidiyah kemudian eh, di beberapa negeri di Jordan jadi ada beberapa tempat yang masih ada berkembang Mu'tazilah akan berkembangnya berkembang di tempatnya sendiri tidak dibawa keluar dan memang kita tidak mengatakan Mu'tazilah adalah keluar dari Islam dan iman akan tapi banyak kesesatan-kesesatan yang jika dibiarkan bisa saja nanti menghantarkan orang keluar dari wilayah iman. Dan memang kita tidak mengatakan lazimul madhabi minal madhabi. Tapi mengantisipasi syadzara'i untuk menghindarkan seseorang dari terpeleset adalah penting. Kemudian di abad sekarang ini permasalahannya bermacam-macam. Jika kemarin kita berbicara tentang tawassul itu karena memang ada orang yang meributkan tentang tawassul. Seandainya orang tidak meributkan tentang tawassul, kita tidak perlu membahas tentang tawassul. Kalau seandainya ada orang tidak bertawassul saja cukup. Tidak perlu kita ributkan orang yang tidak tawassul. Akan tapi di saat ada orang mencaci maki orang yang bertawassul, itulah yang wajib kita jelaskan agar tidak terjadi pertikaian di antara umat ini. Dan ini sudah kita jelentrehkan pada pertemuan yang lalu dan nanti masih banyak pembahasan-pembahasan. Akan tapi malam hari pada pagi hari ini kami akan memberikan satu kerangka besar. Maka dari kerangka besar inilah nanti akan muncul pembahasan-pembahasan. Yang keluar dari kerangka besar inilah nanti yang perlu dibahas. Dan termasuk yang kemarin itu adalah sebetulnya sesuatu yang keluar dari kerangka besar ini. Jadi tawasul seharusnya belum dibahas kemarin. Tapi kita harus memberikan kaidah yang ini pernah kami sampaikan untuk membentengi akidah yang paling pertama dan utama adalah untuk mengenalkan kita kepada kaum muslim dan muslimah tentang identitas ini. Pernah kami tuliskan dalam sebuah uh, tulisan tentang identitas yang lima itu. Maka dengan identitas yang lima itulah nanti untuk membuat satu rambu-rambu kerangka besar sekaligus rambu-rambu maka yang keluar daripada identitas lima itulah akan membawa kesesatan dengan bermacam-macam bentuk kesesatan identitas lima ini harus diketahui dan bukan sekedar harus ketahui harus kita tempelkan di diri kita lahir dan batin kita yang pertama adalah seseorang itu adalah harus menjadi seorang yang muslim dan ini sangat jelas. Selain orang muslim adalah orang yang keluar dari kebenaran. Kafir. Akan tapi keyakinan ini bukan berarti kita harus berperang dengan mereka orang-orang kafir, tidak. Islam mengajarkan keindahan dengan orang yang berbeda dengan agama kita pun kita tidak boleh untuk mencaci maki. Bahkan ini mohon maaf di sebagian dari kaum muslimin itu kerjaannya mencaci maki Tuhan-Tuhannya orang lain Tuhan-Tuhan palsu itu kita tidak diperkenankan Al-Quran melarang la tasubbul ladina yatuna min dunillah la tasubbul ladina yad'una min dunillah jangan kalian mencacinya ini ada larangan untuk kita mencaci Tuhannya orang orang lain. Sebab kalau kita mencaci Tuhan orang lain, biarpun menurut keyakinan kita adalah Tuhan palsu, mereka akan membuat reaksi dan akan mencaci Tuhan kita. Dan sehingga juga akan mencaci Nabi kita. Sehingga tidak diperkenankan. Biarpun mereka berbeda agama dengan kita, kita, kita tidak perlu usil. Cuma dalam irama dialog misalnya mengukuhkan Tuhan itu harus ada ada ada dan maha tunggal. Maka kita meruntuhkan keyakinan Tuhan berbilang itu perlu, tapi tidak usah kita mencaci maki Tuhan-Tuhan palsu yang dianggap oleh sebagian manusia. Sebab kalau kita mencaci mereka, mereka juga mencaci Tuhan. Tuhan kita. Akhirnya Allah dicaci. Sampai Nabi Muhammad pun dicaci akhirnya. Mencari-cari kesalahan. Yang tidak pernah ada. Sehingga muncullah perseteruan dan permusuhan. Tapi harus kita yakini bahasanya yang benar adalah Islam. Itu harus dan tidak bisa diganggu. Tidak bisa ditawar. Inna din Allahil Islam. Bagi Allah agama yang diridhoi adalah Islam dan Islam dia itu selama ini yang difahami oleh kaum muslimin. Islam. Islam adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian ada kewajiban-kewajiban ya, termasuk menegakkan sholat, puasa, haji dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengikrarkan dirinya adalah sebagai seorang seorang muslim. Selain daripada ini, maka bukanlah orang muslim yang mereka tidak mau mengatakan sholat wajib, nggak mau mengatakan puasa wajib, tidak mau bersyahadat dan seterusnya, maka mereka bukanlah seorang muslim. Jadi jelas sesat. Kalau ini kelompok ini munculnya macam-macam, semua agama-agama selain Islam muncul kelompok ini. Jadi ini tidak perlu dibahas karena sangat jelas. Sangat jelas karena mereka di luar di luar rumah kita. Di luar payung kita kaum muslimin. Jadi sangat jelas. Jadi musuh yang di luar rumah sana lebih gampang. Akan tapi musuh yang di dalam selimut itulah yang susah. Kalau pencuri adalah datangnya dari luar, kita bisa mencermati. Dia orang asing. Akan tapi kalau pencuri yang dari dalam rumah kita sendiri, itu yang sangat merepotkan karena pencuri itu sangat mengetahui kapan kita lengah, kapan kita tersadar, kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita pergi dan kapan kita datang bahkan ia tahu kapan kita meletakkan barang berharga tersebut. Kalau musuh di dalam rumah kita. Jadi identitas yang pertama adalah Islam, maka yang tidak Islam adalah di luar rumah. Di luar rumah kaum muslimin sederhana. Jarang tidak gampang orang tertipu dengan ini. Kemudian yang kedua, jika seseorang sudah mengatakan dirinya adalah Islam, bermacam-macam orang mengaku Islam. Akan tetapi kita harus punya identitas. Banyak Islam yang benar dan ini harus kita yakini. Yang terbebas dari kesesatan sesuai dengan keyakinan. Diskusi ilmiah, kajian, pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para ulama-ulama besar kita. Maka identitas yang kedua adalah seorang muslim itu haruslah dia menjadi seorang ahli sunnati wal jamaati. Ini identitas yang kedua. Nah, dari in, jadi ter, dari identitas yang kedua ini maka ya, yang tidak beridentitas yang kedua ini muncul kesesatan yang bermacam-macam. Akidah-akidah yang sesat. Dan ini akidah di luar ahli sunnah wal jamaah ini perlu pembahasan detail. Termasuk akidah yang mengatakan bahasanya nanti ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu dibahas di luar itu karena dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah adalah sangat jelas. Kemudian mengatakan ada orang-orang yang maksum selain Nabi Muhammad misalnya ada mungkin yang mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang dia bisa melakukan bentuk kesalahan sebetulnya dia ingin menggagalkan pertama dia ngaku sebagai, atau mengatakan Nabi Muhammad adalah diutus untuk orang Mekah saja ini adalah bukan ahli sunnati wal jamaah dan amat banyak yang bukan ahli sunnati wal jamaati jadi ini harus ahli sunnati wal jamaah wajib. Selain ahli sunnah wal jamaah adalah sesat termasuk ada sekelompok akidah yang bukan ahli sunnati wal jamaati mengatakan Al-Quran ini tidak semuanya. Akan tapi ada yang tersimpan yaitu musabnya Siti Fatimah Zahra. Mengatakan bahasanya Al-Quran berubah dan seterusnya. Mengkafirkan saya tidak Bakar As-Siddiq. Bagaimana? Mengkafirkan Sayyidah Khafsah, Sayyidah Aisyah dia bukan ahli sunnati wal jamati Maka itu pun juga membawa kesesatan. Kalau kita bahas detail tentang satu persatu, tentang masalah imam, masalah yang lainnya, ismatnya, eh, para imam dan seterusnya, ini semuanya membawa itu mengundang mengundang pembahasan yang panjang lebar dan harus dibahas. Jika pemikiran itu sudah disebarkan di masyarakat, kita pun harus membahas. Cuman ada prioritas. Dalam bekerja, dalam kita ber, berpikir pun ada prioritas, skala Jadi apa yang lebih dahulu harus kita bicarakan? Baik selain ahli sunnati wal jamaati ada muncul akidah-akidah yang bertentangan dengan ahli sunnati wal jamaati. Mu'tazilah adalah keluar dari ahli sunnati wal jamaati. Khawarij keluar dari ahli sunnati wal jamaati. Syiah keluar dari ahli sunnati wal jamaati. Maka mereka punya bagian kesesatan yang harus diselesaikan. Dan yang menyelesaikan adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Maka tidak benar jika ada orang mengatakan akidah kita dengan khawarij sama. Atau dengan Ahmadiyah sama. Ya gak benar dong. Sama-sama mengaku Islam iya. Maka dari itu, dari itu gak cukup seseorang itu mengatakan dirinya muslim. Maka harus berani menyebut setelahnya. Ahli sunnati wal jamaati. Dan kembali kepada yang pertama kali. Kalau orang hanya mengatakan dirinya Islam saja, tidak mau mengatakan diri ahli sunnati wal jamaati dan identitas selanjutnya, dia berbahaya. Sehingga ada orang dirinya menyatakan, menyatakan dirinya muslim, mengakui bahasanya Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusan Allah, dan sholat wajib, zakat wajib, dan sebagainya. Akan tetapi, dia terbuka, bukan terbuka, tidak bisa mengatakan kebatilan yang ada di sebagian kelompok itu ada. Makanya munculnya kaum liberal itu ya di sini. Dia hanya mengatakan yang penting Islam. Makanya kalau ada orang yang penting Islam itu membahayakan. Ya tidak bisa dong. Islam apa? Ong Islam sekarang macam-macam. Karena Islam itu adalah baju mewah, semuanya bisa bisa mengenakannya. Kalau orang hanya mengatakan yang penting Islam, lah ini ada ciri bahwasanya bahayanya. Mungkin dia ingin memasukkan racun ini. Racun akidah, akidah selain daripada akidah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup jika seseorang mengatakan yang penting Islam. Yang penting Islam, oh tidak. oh, Islam macam-macam lihat. Ahmadiyah mengatakan dirinya Islam lihat. Khawarij mengatakan dirinya Islam. Banyak akidah-akidah. Bahkan Bahiyah pun yang mempunyai Tuhan Nabi baru lagi pun juga mengatakan dirinya adalah Muslim. Termasuk ekstrim-ekstrim dari kaum Syiah pun mengatakan dirinya Muslim. Mereka Muslim, maka nanti muncul kelompok yang mengatakan yang penting dunia Islam, dia telah membuka celah. Akidah sesat menjadi diakui nanti. Nah, ini kelompok-kelompok liberal ini membuka sehingga lihat ciri khasnya kelompok liberal itu yang penting Islam. Kemudian membuka semuanya sehingga tidak ada boleh saling apa menyalahkan. Sehingga tidak ada ketegasan tentang sebuah kebenaran. Ini adalah sangat berbahaya di dalam berakidah. Akidah tidak semacam itu. Di dalam berakidah yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad ya bertentangan. Sehingga orang mengatakan dirinya Islam sampai mengatakan bahasanya homoseks bukan sebuah pelanggaran syariat. Lihat bagaimana ini? Muncul dari mana? Ayo, orang-orang liberal. Sampai ada yang mengatakan dulu beberapa waktu yang lalu. Nabi Muhammad bisa bersalah. Pernah Al-Quran tidak beda dengan dengan kitab suci yang lainnya atau kitab suci yang lainnya sama jadi menyamakan demikian ini nah, ini adalah contoh jadi kaum liberal itu adalah mereka mengatakan dirinya Islam saja akan tapi terjerumus mereka di saat tidak bisa mengatakan yang batil adalah batil yang sesat adalah sesat maka gak cukup seseorang mengatakan dirinya hanya sekedar Islam saja harus ada lanjutannya Islam apa kamu ini Loh memang Islam ada apa-apa? Oh iya dong, ada. Ada jelas, ada. Karena banyak Islam kacau. Islam ngaco, Islam Islam ngaco itu ada. Islam-islaman ada. Dan Nabi juga mengisyaratkan ada orang ngaku Islam-Islam saja. Baca Al-Qur'an tapi layat yatajawaz an anajiri, tidak sampai melewati tenggorokannya, ada di otaknya pembahasan tentang Islam. Dan propaganda propaganda musuh-musuh Allah ya semacam itu. Bagaimana menjanjikan seseorang yang penting Islam saja? Tidak mengetahui kesesatan di dalam akidah yang yang berkembang di dalam Islam. Sehingga para ulama terdahulu menyebut tentang al firaq firq Islamnya, kelompok-kelompok kaum muslimin. Ada kelompok yang sesat dan kesesatan pun maratib, martabatnya beda-beda. Ada kesesatan sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Ada kesesatan yang menjadikan mereka hanya sekedar menjadikan mereka fasik atau hanya perbedaan saja ini. Ini ada perbedaan-perbedaan. Dan kita pun dengan Ahmadiyah tidak ada perbedaan yang sangat fatal, yang sangat sangat jauh, ada perbedaan yang sederhana, ada. Maka dari ini harus kita tahu bahwasanya identitas ini sangat penting. Tidak cukup seseorang mengatakan diri adalah seorang muslim. Tapi dia harus tahu bahwasanya diri adalah ahli sunnati wal jamaati. Dan ternyata setelah itu tidak cukup orang menyatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati. Sebab apa? Banyak sekarang kelompok-kelompok yang menyatakan dirinya adalah ahli sunnati wal jamaati. Akan tapi ternyata mulutnya tajam. Dikit-dikit mengklaim orang lain, mengatakan orang lain adalah kafir membid'ahkan orang lain tanpa prosedur yang jelas tanpa kajian ilmiah yang benar dan ini muncul kelompok dan mereka menyatakan diri mereka juga ahli sunnati wal jamaati maka tidak cukup seseorang mengatakan ahli sunnah wal jamaah dan jangan anda tertipu dengan sebuah stasiun radio yang mengatakan dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah atau televisi ahli sunnah wal jamaah harus anda lanjutkan tidak cukup itu identitas itu memang identitas kemuliaan di zaman belum adanya fitnah boleh sama dengan Islam diselewengkan ahli sunnah benar diselewengkan sehingga kelompok yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah dari ahli sunnah wal jamaah palsu ini malah menyatakan ahli sunnah yang sesungguhnya jadi palsu kan aneh maka ahli sunnah wal jamaah tidak cukup harus ada lanjutannya ahli sunnah model apa sebab yang mengingkari tawasul kemarin itu adalah yang mengatakan tawasul sampai derajat syirik itu didukil dari lisan, mereka itu juga orang yang menyatakan diri mereka adalah ahli sunnah wal jamaati dan bahkan orang awam itu saking lengketnya kalimat ahli sunnah dengan lidah dan hati mereka, dikit-dikit ahli sunnah, ahli sunnah. Ya, kalau sudah orang pakai label ahli sunnah langsung ahlan wa sahlan. Ternyata ahli sunnah wal jamaah palsu ini. Maka harus kita hadirkan di masyarakat. Jadi ahli sunnah wal jamaah ada palsu seperti ada Islam palsu. Islam yang datang dari Nabi Muhammad diambil oleh para sahabat Nabi tabiin hingga pada ulama kita itu Islam yang benar. Tapi ada Islam palsu. Ahli sunnah wal jamaah pun ada yang palsu. Maka setelah itu kita harus tahu. Nanti dari orang yang mengatakan hanya sekedar ahli sunnah wal jamaah saja, belum ada lanjutannya ini muncul juga kesesatan-kesesatan. Yaitu orang yang anti tawassul, anti tahlil, anti maulid, dikit-dikit syirik, ziarah kubur, macam-macam pengkafiran begitu mudahnya. Itu dari muncul dari mana? Dari ahli sunnah wal jamaah palsu. Maka agar tidak agar tahu ahli sunnah yang jamaah yang benar yang tidak palsu bagaimana? Kita lanjutkan. Ahli sunnah wal jamaah yang benar dan bukan palsu adalah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti manhajnya dua imam besar yang bernama adalah Abdul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ada lagi Abu Ja'far atau Hawi cuma tidak banyak dinukil oleh murid-muridnya. Jadi makanya yang terus tersebar ke penjuru dunia kalau disebut ahli sunnati wal jamaati mereka adalah orang asyairah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka ahli sunnah wal jamaah yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah Ash'ariyah maturidiyah. Selain daripada Ash'ariyah maturidiyah, lihat. Kesesatan yang dibawa. Dan kesesatan mereka juga martabat sampai ada yang keluar dari Islam lah ya. Padahal ngaku ahli sunnah wal jamaati. Ahli sunnah wal jamaati. Baik. Setelah seseorang berani mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian harus ada lanjutannya. Ahli sunnah wal jamaah model apa agar agar kita tahu bahwasanya ada ahli sunnah yang palsu dan ahli sunnah yang dan ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dan maturidah. lah ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu dengan Imam Sanusi karena beliau adalah satu tokoh dari ulama Ash'ariyah. Tidak cukup sekedar sebagai seorang muslim, tapi beliau adalah seorang muslim ahli sunnah wal jamaah. Muslim sunni yang sekaligus beliau adalah seorang Ash'ari. Ash'ari. Dan nanti ada Maturidi, ulama dari kaum ya Boleh. Jadi Maturidi dengan Asy'ariyah tidak banyak perbedaan kecuali adalah furu' fil akidati. Bukan usulul akidah tapi furu'ul akidah. Ada usul-usul fikih, ada furu'-furu' fikih. Ada usul-usul akidah, ada furu'-furu' akidah. Kalau disekatakan furu'ul akidati sesuatu yang memang diyakini oleh sebagian orang tapi yang mengingkari tidak sampai derajat derajat kafir. Seperti misalnya kita meyakini bahasanya Imam Mahdi ada. Kita meyakini Imam Mahdi ada. Karena ada riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi. Akan tapi karena riwayatnya tidak seperti mutawatir Al-Qur'an yang pasti, maka bagi yang mengingkari pun tidak sampai derajat derajat kafir. Makanya furu'ul aqidati. Jadi anak eh, maka ini namanya furu'ul aqidati bukan usulul aqidati. Nah, kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Inilah imam kita di dalam berakidah. Beliau adalah orang yang hidup di abad ketiga, abad keempat. Permulaan abad keempat. Imam Abu Hasan Ashari dan Abu Mas'ud Al-Maturidi. Beliau bukan salaf seperti bersama Imam Asy-Syafi'i. Bukan termasuk golongan khairul khairul qarni qarni tsumma alladziina yadunahum. Tapi beliau agak jauh. Akan tapi lihat apakah Imam Abu Hasan Asy'ari membawa sesuatu yang baru? Atau Abu Mansur Al-Maturidi membawa sesuatu yang baru? Tidak. Beliau tidak membawa sesuatu yang baru. Akan tapi beliau telah mengembalikan, menyingkap membersihkan debu-debu kekotoran akidah selama perjalanan waktu ini. syahban Nabi murni. Tabi'in murni. Akan tapi terus bercampurnya kaum muslimin dengan kelompok lain termasuk di situ adalah para filosof filosof kafir juga mulai maka sudah interaksi antara kaum muslimin ulama kaum muslimin dengan dengan filosof filosof maka di situ pun ada pergeseran akidah perlahan demi perlahan Terus sehingga muncullah akidah-akidah semacam Mu'tazilah atau Qadariyah dengan Jabariyahnya terus. Lah mulai di abad ketiga, di bungkasan abad ketiga itu langsung perkolaan pemikiran luar biasa dahsyat. Sehingga kaum Mu'tazilah luar biasa dahsyat. Sehingga muncullah mujaddid-mujaddid yang ingin mengembalikan kepada salaf. Jadi setelah penyelewengan ini ingin dikembalikan, dikembalikan kepada salafun saleh. Bagaimana akidahnya para sahabat dan Rasulullah SAW dan juga akidahnya para tabi'in. Maka yang mengembalikan ini adalah mujaddid. Memangkas benalunya dipangkas. Maka muncullah orang besar seperti Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Jadi Abdul Hasan Al-Ash'ari tidak mendatangkan sesuatu yang baru, akan tapi mengembalikan sesuatu yang sudah mulai tercemar. Bercampur. Akidah. Kerancuan-kerancuan akidah. Dan kerancuan akidah itu bertahan lama. Sebab yang namanya mutazilah itu bercokol dengan kekuatan negara karena Daulah Abbasiyah itu berkuasa selama tujuh tahun dan disitulah kaum Mu'tazilah apa akidah Mu'tazilah menjadi akidah wajibnya orang orang yang ada di Daulah Abbasiyah. Akan tapi pada akhirnya juga runtuh kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi. Kaum Asyairah yang waktu itu hanya di pinggiran saja. Dan ini juga yang memicu tentang dialog yang tidak fair, tidak tidak netral. Sehingga kaum Mu'tazilah itu kadang-kadang menyebutkan tentang Asyairah tidak secara tidak benar sehingga banyak nukil dari katanya katanya katanya sehingga muncul fitnah kaum asyairah pun yang tidak bisa berinteraksi langsung dengan kaum mu'tazilah karena dibatasi betul sampai Imam Ahmad Ibn Hambal bagaimana beliau adalah termasuk orang yang dihukum masalah khalqil Quran sampai dibayangkan di musim dingin ditaruh di di air direndam di musim dingin itu kayak apa kita nyentuh air musim dingin saya dihukum Imam Ahmad Ibn Hambal dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya itu adalah juga sampai derajat semacam itu ulama mempertahankan akidah itu lihat sampai diseksa. Sekarang pun hampir tidak ada ulama ulama merasakan kayak demikian itu. Ulama menegak membela akidah Imam Ahmad bin Hambal dan rombongan-rombongan pembela akidah ahli sunnati wal jamaati rela dihukum dan dicambuk di bawah cambuk dan diputar-putarkan di kota. Dikatakan bahasanya orang sesat, orang sesat, orang sesat, orang sesat. Padahal justru yang benar ini. Akan tapi ketahuilah bahwa kebatilan akan berakhir. Kaum Mu'tazilah yang sudah bercokol 700 tahun 700 tahun bukan waktu yang pendek. Berapa generasi itu? Ternyata harus selesai. Dan yang tersisa apa? Muncullah kebenaran lagi. Akidah ahli sunnati wal jamaati asyariah asyairah yang di pinggiran. Yang juga termasuk pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Mereka akhirnya juga muncul kembali saat itu. Hingga pada hari ini lihat akidah ahli sunnati wal jamati. Akidah ahli sunnah wal jamati asyairati asyariyati berkembang ke penjuru dunia. Di penjuru dunia dan mayoritas coba kalau kita pergi ke Mesir, kaum Asyairah ada di sana. Kalau pergi ke India, kaum muslimin di sana, kaum Maturidiyah ada di sana. Ke Maroko, kaum Asyairah. Dari madhab Malik, Hanafi, Hambali, ini ber, ini semuanya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah asyariyati. Dan begitulah. Jadi Abu Hasan Asyari tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Beliau adalah mujaddid dengan satu manhaj kembali kepada akidah para salaf kapan itu di saat adanya adanya penyelewengan-penyelewengan seperti halnya Imam Syafi'i Mujaddid di saat orang menemukan mengalami penyelewengan jadi ada Mujaddid fil lughati ada Mujaddid di dalam urusan bahasa ada Mujaddid urusan fikih ada Mujaddid urusan kita urusan fikih Imam Syafi'i karena waktu itu banyak penyelewengan-penyelewengan ada orang memahami Al-Quran dengan cara yang salah jadi kan memahami Al-Quran seenaknya sendiri. Makanya Ibnu Mahdi, gurunya Imam Syafi'i meminta, eh Syafi'i tuliskan. Untuk orang-orang satu kaidah, kaidah, kaidah, kaidah agar mereka itu di dalam beristimbat memahami Al-Quran berdasarkan dengan kaidah tersebut. Makanya Imam Syafi'i menulis kaidah satu, dua, tiga, dikirim kepada Ibnu Mahdi, dikumpulkan sehingga menjadi satu kaidah yang kuat di dalam beristimbat kembali kepada Al-Quran yang namanya ada risalahnya Imam Syafi'i dan itu awal kitab usul fikih ditulis. Begitu juga di dalam urusan nahu. Banyak penyelewengan-penyelewengan dalam bahasa karena telah bercampurnya antara orang Arab dengan orang Ajam sehingga bahasa Arabnya orang Arab sendiri menjadi lemah. Orang Ajam belajar bahasa Arab tentu tidak sempurna. Sehingga banyak kesalahan di dalam memahami Al-Qur'an. Sampai suatu ketika ini kisahnya ada seorang bapak dengan anaknya, tiba-tiba sang anak berkata kepada ayahandanya yang ingin menyanjung langit, lalu berkata, "Ma'ah sana samai." Ma'ah sana ma samai. Ma'ahsanu samai. Seorang bapak menjawab, khabaruh. Rembulannya. Apa yang paling bagus di langit? Dibilang rembulannya. Maksudnya anak bukan itu ya abati. Aku tidak menginginkan itu, tapi aku ingin nyanjung alangkah indahnya sama langit. Akhirnya dijawab oleh bapaknya, iftahi faki. Bukalah mulutmu. Semuanya. Ma'ahsana sama'a. Namanya ta'ajub. Ma'ahsana sama'a. Allah indahnya langit. Setelah itu ngadu kepada Imam Ali dalam riwayat Imam Ali atau ngadu Imam Abdul Asad ad Ali sehingga lalu itu dikukuhkan untuk membuat kaidah. Begitulah ceritanya. Di saat boleh ada penyelewengan muncullah mujaddid. Mujaddid dalam akidah adalah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Selama ini juga ada orang benar. Imam orang benar juga ada dari masa ke masa. Waktu masa Mu'tazilah juga ada orang benar ada. Cuman yang mengabadikan bukunya itulah yang yang sampai kepada kita. Nah, Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Imam Abu Hasan Al-Syari termasuk Abu Ja'far At-Tahawi punya buku sampai hari ini pun dibaca oleh umat Islam. Inilah muncullah Asy'ariyah. Nah, kalau orang mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah saja, kalau tidak kembali kepada Imam Abu Hasan al Syari, mau kembali kepada siapa? Oh mujaddidnya hanya dua ini. Ketambahan Abu Ja'far At-Tahawi. Ayo. Mau langsung lompat ke sahabat Nabi SAW, lihat terhijab atau tertutup oleh siapa? Oleh penyelewengan akidah-akidah Mu'tazilah dan seterusnya. Jadi yang paling tahu tentang ke, ke, ke para sahabat Nabi adalah ya ini Abu Hasan al ashari al dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan itu sudah menjadi kesepakatan umat dari masa ke masa para ulama semua kembali kepada Asy'ariyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Terus setelah itu ternyata ada penyelewengan lagi Orang yang mengatakan dirinya saya juga percaya Abu Hasan Asy'ari, beliau adalah seorang tokoh besar. Abu Ja'far At-Tahawi tokoh besar. Abu Mansur al itu tokoh besar. Cuman setelah itu apa? Tokoh ini dikenakan baju yang berbeda. Diselewengkan pemikirannya karena memang tidak bisa mengukir orang. Jadi membuat pemikiran-pemikiran baru yang dinisbatkan kepada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga mengambil sebagian dari para ulama-ulama tersebut yang sekiranya cocok dengan hawa nafsunya atau dari buku-buku yang dipalsukan sesuai dengan akidah mereka. Sehingga mereka pun akhirnya berpura-pura mengatakan kami pun juga percaya dengan Ash'ari. Ash'ari orang besar. Akan tapi lihat, mau dia membuat kisah baru. Akan tapi Ash'ari itu adalah punya masa lalu yang sesat. Kita juga mengatakan Imam Asy'ari punya masa lalu yang sesat. Mula-mula sebagai pengikut Mu'tazilati. Kemudian setelah 40 tahun menjadi Syekhul Mu'tazilati, Syekh, seorang guru besar dalam Mu'tazilah. Tobat, naik ke atas mimbar dan melepas melepas jubahnya seperti melepas akidah Mu'tazilah. Kembali kepada akidah salaf. Yang terjadi dalam diri Abu Hasan Asy'ari hanya dua masa ini. Masa Mu'tazilah dan masa Ahli Sunnati wal Jamaati. Akan tapi lihat, ada orang yang membuat cerita palsu lagi. Abu Lasal Asari dibuat kisah tiga. Yang pertama adalah Mu'tazilah, yang kedua adalah marhalah tertentu, yang ketiga ada makalah tobat. Sehingga dari bukunya Imam Abu Hasan Al-Syari itu yang dipakai hanya buku ibadah. Yang dikatakan kalau itu adalah buku terakhirnya Abu Hasan Al-Syari. Padahal buku ini telah ditemukan bermacam-macam cetakan, ternyata berbeda-beda. Menunjukkan bahwasanya buku ini sudah tidak otentik. Banyak penyelewengan di dalamnya. Dan di dalam buku ini memang buku yang diselewengkan ada sedikit juga banyak pemahaman akidah tentang sifat-sifat Allah seperti yang diyakini oleh orang sesat itu. Akan tapi sudah dijelaskan bahasanya ini adalah penyelewengan, diselewengkan oleh sebagian orang. Nah, sekarang ada orang yang seolah-olah menganggap Abu Hasan Ash'ari sebagai tokohnya juga, tapi tidak semua dari pemikirannya. Hanya dari buku yang dianggap buku ini tidak tamat di dalam akidah Asy'ariyah karena buku ini buku diselewengkan. Karena bagaimana kalau ada beberapa percetakan dan berbeda-beda dan perbedaan ini bertentangan, tentu ada kesalahan di sini. Yang benar yang mana? Yang tidak bertentangan dong dengan pemikiran yang lainnya. Kita punya lima buku misalnya. Mengatakan bahwasanya meja yang ada di situ adalah merah, merah, merah, merah. Ternyata ada satu buku cetakan baru buku yang ketujuh tak mengatakan mejanya adalah merah ada cetakan ini juga tak taunya warnanya adalah biru maka mana dipercaya ya yang mengatakan merah karena sesuai dengan kitab yang lainnya mestinya begitu di dalam pemahaman akidah juga jadi dalam buku Imam Abu Hasan Ash'ari yang terakhir yang namanya Ibanah kata yang terakhir ini ini ada sesuatu yang memang sebagian cetakan sama dengan sedikit sesuai dengan apa yang mereka yakini. Tapi ketahuilah ahli sunnah wal jamaah dalam memahami tidak semacam itu. Ini ada tafsis. Karena apa tidak sesuai dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan kalau dikatakan Imam Abu Hasan Asy'ari tobat dari marhalah yang kedua ketiga, dia akan juga naik ke atas mimbar orang-orang kecil beliau itu. Beliau itu kalau keluar dari sebuah akidah yang sesat akan dikomandokan. Sementara tidak pernah ada keterangan kalau Imam Abu Hasan Asy'ari itu keluar. Hah? Keluar dari kalau dari marhalah yang kedua ke yang tiga itu seperti waktu keluar dari yang pertama kedua. Jadi yang benar adalah yang membuat kisah Imam Abu Hasan punya tiap tiga periode itu adalah dusta. Yang ada hanya dua saja. Dari akidah Mu'tazilati kemudian menjadi akidah Ahlussunnati wal Jamaati seperti yang saat ini kita yakini. Nah, maka sekarang ada orang yang pal memalsu. Seolah-olah mengatakan dirinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah lalu mengakui Imam Abu Hasan Asy'ari tapi diambil yang suka. Maka lanjutkan pangkas lagi. Orang yang seolah-olah mengatakan cocok dengan Abu Hasan Asy'ari, dia juga dikatakan pendusta dan palsu kalau dia tidak beridentitas berikut ini. Apa itu? Yang keempat adalah seorang sufi, dia harus berani mengatakan dirinya adalah ikut manhajnya ahli tasawuf di dalam suluk. Sebab ciri ada orang yang mengatakan dirinya ikut Abu Hasan Asy'ari, dia paling anti tasawuf. Sehingga orang yang anti tasawuf itu sendiri munculkan satu kelompok-kelompok yang sesat nanti. Orang tasawuf adalah membersihkan hati. Dan satu paket biasanya yang anti tasawuf itu adalah dari ahli sunnah yang palsu tadi. Dari asy'ari palsu, muncul nanti ahli anti ahli tasawuf. Dan memang juga tidak kita pungkiri di dalam diri tasawuf itu sendiri banyak masalah. Penyelewengan juga dari orang yang memang bukan ahlinya mengatakan dirinya ahli tasawuf, tasawuf palsu. Jadi dalam dunia tasawuf sendiri ada pemalsuan-pemalsuan. Tapi tasawuf yang sesungguhnya adalah hak syar'i. Lihat saja tasawufnya Imam Kusyairi, lihat tasawufnya Imam Haddad rahimahullah taala. Tapi ada penyelewengan tasawuf yang aneh-aneh itu membuat orang melambung itu. Itu bukan bagian daripada tasawuf yang sesungguhnya. Maka ini harus paham kita cermat berakidah itu harus tahu. Ada orang belajar tasawuf hanya yang aneh-aneh saja. Enggak, tasawuf bukan aneh. Tasawuf itu ilmu membersihkan hati intinya. Sampai seorang sufi itu apa? Seorang itu kalau hatinya bikol biqalbihi amamal malak. Kalau seandainya hatinya itu dibuka di depan orang nggak berubah, nggak beda lahir dan batinnya. Memerangi kedengkian di dalam hati, merangi kesombongan itu tasawuf. Bukan khayalan yang aneh-aneh melanggar syariat Nabi saw. bukan itu. Memang di dalam tasawuf itu ada benalu-benalu tasawuf. Tapi kita ini juga dihadapkan dengan sekelompok orang yang menjadi anti tasawuf karena kesesatan di dalam tasawuf. Tasawuf sesat sehingga orang memandang tasawuf dari sisi ini, sisi sesatnya. Contoh khululnya halaj, Termasuk penyelewengan yang ada di dalam kitabnya Ibn Arabi khususnya khusus sikapnya dan banyak penyelewengan-penyelewengan dari kaum tasawufi itu. Itu penyelewengan-penyelewengan itu banyak ditetsis oleh musuh-musuh Allah dimasukkan begitu. Sampai Imam uh, Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani beliau menulis dalam satu bukunya bahwasanya saya pernah punya dua buku. Saya kirim ke negeri seberang. Setelah itu heboh di negeri seberang, semua orang mencaci maki saya. Orang mencaci maki dan habis-habisan Abdul Wahab Sharani keluar dari Islam begini begini begini. Heran. Ada apa dengan kitab kuwong? saya tulis dengan benar-benar, saya tulis dengan benar. Setelah heboh, akhirnya apa? Difonis eh, Abdul, Abdul, Abdul Asyarani adalah sesat. Setelah itu suatu ketika ada yang membawa buku tersebut kepada Syekh Abdul Wahab as Tak tanya apa nangis. Astagfirullah. Aku masih hidup dua bukuku sementara aku masih hidup ada dua bukuku yang dipalsu sama orang dimasukkan sesuatu yang bukan dari pemikirannya lihat beliau masih hidup saja ternyata ada yang memel memal memalsukan bagaimana dengan buku-buku saya nanti jika saya mati maka kaidah jika saya keluar dari akidah yang benar ini yang lurus ini maka itu adalah palsu ada kaidahnya termasuk dalam dunia tasawuf banyak menyisipkan itu khususnya kitabnya Ibn Arabi Tatsis Cara mengetahui sederhana selagi bertentangan dengan syariat yang dohir ini adalah masukan, jangan, jangan didengar itu. Nah sekarang ada kaum tasawuf yang merusak tasawuf adalah lebih senang dengan yang aneh-aneh begini ini. Tasawuf coba baca Imam Haddad rahimahullah taala. Yang beliau adalah mengulas tasawuf-tasawuf besar. Sampai dikatakan itu Imam Haddad meringkas dari semacam kitab Ihya Ulumuddin Risalah Kusyariah dan seterusnya. Dan jangan gampang tergoda dengan buku tentang Imam Haddad. Ini beda loh. Kita bicara tentang bukunya Imam Haddad, bukan buku tentang Imam Haddad. Beda. Kalau buku tentang Imam Haddad ada yang lambung berlebihan sampai menjadikan Imam Haddad adalah bukan tokoh lagi. Pengennya nyanjung tapi menjatuhkan Imam Haddad. Banyak buku tentang Imam Haddad. Makanya beda. Tolong dibedakan. Ada beberapa buku ditulis tentang sejarah Imam Haddad, oh aneh. Aneh-aneh. Buku tentang Abu Imam Al-Ghazali. Jangan bukunya Imam Ghazali baca, bukan buku tentang Imam Ghazali. Kan sudah ada bukunya kayak begini. Buku tentang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bukan kita. Kita butuh bukunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sebab kadang orang menulis sesuai dengan yang didengar dan didengar dan didengar. Sehingga banyak buku tentang Imam Haddad yang Sang jauh daripada bukunya Imam Haddad. Nah, ini ada. Akan tapi kita perlu dengan bukunya Imam Haddad seperti Adab Sulukil Muridnya Imam Haddad, kemudian kitab Risalatul Muawanahnya Imam Haddad, kemudian Nasaih Diniyah Imam Nafais Ulwiyahnya Imam Haddad. Baca itu. Lah tasawuf itu ini, makanya kalau ada penyelewengan tasawuf itu ya kita jangan mudah terpedaya. Itu penyelewengan dalam tasawuf. Kita perlu tasawuf yang jelas sebab tasawuf hakikatnya membersihkan hati agar orang semakin khusyuk kepada Allah, tidak dengkinya hilang, sabarannya muncul dan seterusnya. Tasawuf. Baik sufi. Jadi seorang ahli sunnah wal jamaah syariah harus sufi. Maka kalau ada orang anti tasawuf, ada dua kemungkinan. Dia adalah bukan dari Islam. Atau dia dari Islam yang salah. Dan kesalahan mereka bisa saja dari akidahnya mereka yang salah. Yang kedua, dari cara baca mereka. Melihat sisi, melihat kaum sufi dari penyelewengan kaum tasawuf. Naksabandiyah Maturid apa Naksabandiyah misalnya atau Qadiriyah adalah akidah yang benar, tasawuf yang benar karena manhajnya nyambung kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang alim yang berfatwa dengan dua madhab, bukan seorang yang ahli la ilaha illallah tak itu jangan salah itu. Beliau adalah berfatwa dengan dua madhab. Allah saking alimnya waktu itu. Belajar di tangan beliau adalah ribuan masyayikh. Dan beliau adalah seorang tokoh besar di dalam madhab Imam Hambali. Berfatwa dengan dua madhab. Ini siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya kalau ada penyelewengan di kitab gunyahnya ada penyelewengan, ada macam penyelewengan, jangan dibaca penyelewengannya. Beliau adalah seorang syar'i, pakar akidah, juga Imam Syekh Abdul Qadir al Jilani Ada buku sejarah tentang Syekh Abdul Qadir al Jilani aneh-aneh. Oh. Kita tidak berurusan dengan itu. Baca. Syekh Abdul Qadir Jalani ada. Enggak ada buku, sejarah itu. Biasanya sejarah itu ditambah-tambahi oleh muridnya yang mengkultuskan dan sebagainya menjadi rusak tasawuf itu nanti. Tapi kita perlu manhaj ilmu itu ada. Jadi sufi, sufinya Syekh Abdul Qadir Jalani sehingga banyak ada qadiriyah yang aneh-aneh. Seorang mursyid tarekat qadiriyah di rumahnya ada patung gede misalnya. Duh, gimana? Apakah tidak tahu patung itu adalah haram bil ittifaq? Lain kalau boneka anak kecil diperankan, di patung di rumahnya, patung gede. Haram disepakati para ulama, bahasanya patung adalah haram. Nah ini ngaku dia adalah pengangkut Syabdul Qadir Al-Jalani. Ada lagi macam-macam. Ya itu jelas penyelewengan, bukan itu sufi yang dimaksud. Dia adalah sufi palsu. Nah, ini dah harus tahu Pak Tasawuf sendiri itu, itu mengalami penyelewengan. Tapi sufi sendiri ada jadi kalau kita gambarkan sufi itu adalah pohon rindang, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Cuman ada benalunya, yang kita pangkas benalunya, jangan yang dipangkas pohon sufinya, tidak. Sebetulnya sufi bersandarkan Al-Quran dan hadis dan diambil dari Al-Quran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sufi. Setelah seorang mengatakan ini sufi dan ini identitas saja semuanya panjang ini. Maka dari keyakinan ini akan muncul. Dari pemahaman sufi yang benar nanti ada sufi yang tidak benar. Penyelewengan. khulul, wahdatul wujud dan sebagainya mengentengkan syariat Nabi SAW. Ada bukan bagian gitu. Bukan dari bagian sufi yang sesungguhnya. Sufi harus nyambung kepada sebelumnya. Sufi yang syar'i asy'ari akidahnya, lihat syariatnya benar, Islam yang sesungguhnya. Bukan yang sekedar sufi-sufi yang aneh-aneh. Kadang-kadang nggak sholat katanya ah nggak ada sufi kayak begitu. Sufi harus paling takut ya kepada Allah, paling dekatnya kepada Allah karena sufi adalah urusan hati. Hatinya baru benar kalau memang hati yang benar akan diikuti dengan anggota yang benar. Baik setelah seseorang dikatakan dia adalah seorang sufi, apalagi yang terakhir adalah bermadhab. Nah, ada orang yang tidak mau bermadhab saat ini. Tidak mau bermadhab. Kalau tidak mau bermadhab, siapa yang mau bermadhab? Dia tidak ngerti makna bermadhab itu apa sih? Ikut ulama. Ikut manhaj para ulama. Bukan ikut pendapat para ulama saja, manhajnya juga ikut ulama. Kalau Anda seorang alim, bagaimana Anda menjadi seorang alim? Istimbat hukum, mengambil hukum, ikut metodologi, ikut manhaj, istimbat yang dikukuhkan oleh para ulama terdahulu. Maka orang yang mengatakan tidak mau bertaklid, tidak mau bermadhab, tidak mau ngikut ulama, langsung pada Quran dan hadis Nabi, bohongnya yang gede. Nggak mungkin bisa. Kalau diberi Al-Quran sama hadis Nabi, nggak bakal ngerti dia bagaimana mengambil halal haram. Tidak bisa. Biarpun gamblang hadis Nabi akan tapi ada cara dan itu ahlinya, pakarnya, ahli usul fikih. Jadi yang menjadikan orang istimbat benar harus pakai dawabit, pakai kawaid, pakai usul, pakai manhaj sampai kepada pemahaman Al-Qur'an yang benar. Dan manhaj ini mana? Mana manhajmu? Yang mengatakan anti madhab itu manhaj dalam istimbatmu apa? Engkau memahami fikih dari mana? Mengatakan halal haram dari mana? Am khas dari mana? Ada mutlak muqayyad dari mana? Ada cibal mubayyan dari mana semuanya? Ayo, engkau mengarang sendiri? Ya tidak. Dari mana? Eh, balik ke atas. Imam Syafi'i lagi nanti. Karena mana manhaj itu sudah jelas Imam Syafi'i dan para imam A'immah, Malik, Hanafi itu mengukuhkan kawaid-kawaid lalu diteruskan oleh penerus-penerusnya. Jadi mengatakan tidak bermahat, bermadhab adalah kesombongan. Yang mengatakan tidak bermahat kesombongan, kita bermadhab. Bermadhab mengikut ikut para ulama. Dan jika engkau sampai derajat mustahid boleh, akan tapi siapa yang mengaku dirinya derajat mujtahid? Hadisnya pun ternyata ngikut, tidak berijtihad sendiri untuk mengetahui hadis ini sahih atau bukan hadis. Sahih. Dan masih banyak. Maka bermadhab adalah ciri saat ini. Jangan sampai ada yang mengatakan bermadhab adalah bid'ah innalillah. Ngikuti ulama bid'ah, dia berubah definisi. Kita bukan taklid buta. Yang punya ilmu membaca membaca fikih, nanti membaca juga bagaimana hujah para ulama. Bukan hujah saya, bukan. Di saat kita mengatakan Ah, wa idakum tulis salati faksilu wujuhakum wa idakum marafiki. Kami tidak mengatakan berhujah dengan Al-Quran itu oh, tidak. Ini hujahnya para ulama. Sebab untuk berhujah sendiri harus mengerti itu wahabit. Kita taklid dalam berhujah, bukan saya berhujah. Kalau kita mendatangkan kuala Rasulullah, kuala Allah Ta'ala dalam hukum yang kami sampaikan, bukan saya berhujah dengan dengan hujah tersebut, tapi kami membawa hujahnya para ulama. Sebab untuk berhujjah itu harus ngerti bagaimana berhujjah, ngerti madlulnya seperti apa, dalil jamu madlulnya seperti apa. Jadi ngerti apa yang aku ucapkan, hujahnya apa, sangkut pautnya antara hujah dengan yang saya bawa il, apa, hukum ini seperti apa. Jadi al faruq al al ala faruq far'un Ini harus ada tasawur, tasawur tentang hukum itu sendiri seperti apa. Halal haram itu kayak apa sih? Kemudian yang kita hukumi pun harus tahu. Baru nanti kita mempunyai hukum. Nah, ini adalah istimbat. Tidak semua orang awam bisa kalau orang awam mohon maaf di pasar, ahli surga ada di pasar, tapi kalau tidak taklid nggak bisa. Harus ikut kata kiai sholat begini. Selebih maka taklid itu ada atau namanya bermadhab. Maka yang anti madhab lihat di rumah kita kalau ada orang anti madhab sesat dia. Penyelewengan. Mau kemana dia kalau tidak bermadhab? Yang anti madhab itu ternyata ternyata diam-diam buat madhab <laughs> sendiri itu. Yang nggak mau bermadhab itu diam-diam membuat madhab. Kalau tidak kelompoknya dia nggak mau. Cuman nggak pakai istilah madhab. Sama orang yang tidak mau roti tapi tidak mau donat tapi suka roti. Apa bedanya roti donat? <laughs> Donat, astagfirullahaladzim, donat. Enggak tahu, karena saya tidak biasa dengan donat. Terus ditanya, kamu makan tepung? Ya kalau tepung sih biasa, gula biasa. Kalau dipanasin begitu, ya saya mau. Yaitu gula sama tepung dipanasi jadinya donat. Hah? Ya begitu. Ini orang seolah-olah nggak mau taklit tapi ternyata dia berada di ditaklid secara nyata. Nah, ini adalah itu wabit identitas Islamnya. Seorang harus muslim, harus dia adalah ahli sunnah wal jamaah, ashari, kemudian dia sufi, kemudian bermadhab. Baru nah, setelah itu nanti muncul penyelewengan-penyelewengan itu nanti di saat orang tidak berpegang dengan lima ini. Ini saja semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanti malam itikaf saya eh. kira pengajian ada sholat pagi eh. ada